Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Masih kuat? Antum masih kuat? Masih kuat? Ya, sabar. Terus ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini kita masih pembahasan seputar apa kemarin? Seputar meringkas hadis. Jadi hadis itu boleh diringkas selama tidak merusak apa? makna. Itu ingat baik-baik ya. Kalau sambungannya harus sebutin sebutkan, nggak boleh sembarangan kita putus di tengah jalan. nggak boleh. Tapi kalau memang memang asalnya lafadznya itu boleh diambil ringkasnya nggak masalah seperti nama innamal bin Niyati Itu kan nggak sempurna. Kalau sempurna kan panjang. Nah, kita ambil putus diputus tengahnya misalkan selama tidak merusak makna boleh. Apa maksudnya ya? Tapi kalau merusak makna harus disebutkan secara secara apa? keseluruhan. Kita lihat. Asani pembagian kedua, Allah yahdifa Eh, Allah yuhdaf Majal hadis min ajli. Hendaknya tidak dibuang eh, lafaz yang ada dalam hadis dikarenakan ingin meringkasnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya lafad yang ada di dalam hadis itu jangan semata-mata ingin meringkasnya akhirnya dibuang. Akhirnya dibuang itu jangan. Maksudnya apa? Maksudnya tetap disebutkan sebagaimana akhir hadis misalkan seperti itu. Kita ringkas innamal a'malu bin innamal a'malu niat, Kemudian al hadis misalkan. Paham ya? Seperti itu menunjukkan bahwasanya sempurnakanlah hadisnya kalau membaca gitu loh. Biasanya gitu kan dan artikel itu innamal a'malu binniyat. Kemudian kurung tutup al hadis. Pernah jumpa kayak gitu enggak? Nah, ya itu maknanya sempurnakanlah hadisnya gitu loh bacanya. Kadang antum jumpa ya teman antum ya, kadang ada. Seperti misalkan Allah taala berfirman, "Wa na'am barakallahu fikum." Misalkan Allah taala berfirman apa? Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Titik-titik al-ayah. Itu maksudnya disuruh menyempurnakan ayatnya gitu loh. Apa maksudnya? Nah, kita lihat. Misal hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seperti contohnya hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, "Inna narkabul bahr." Sesungguhnya ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya sesungguhnya kami melakukan atau berlayar di atas lautan. nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'. Kami membawa hanya sedikit air. Karena air lautan dengan air darat itu lain ya rasanya. Kalau air laut apa? Asin. Naam. Wa nahmilu ma'ana al-qalil ma Dalam keadaan kami hanya membawa sedikit air. Fa in tawadda'na bihi atasna. Kalau seandainya kami wudu dengan air tersebut, kami haus. Afana ta'ad afana tawadda'u bima'il bahr? Ini pertanyaannya. Apakah kami boleh berwudu dengan air lautan? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jawabannya sangat ringkas, padat dan luas maknanya. Jawabannya bagaimana jawabannya? Pertanyaannya kan wudu boleh enggak dengan air laut? Kan itu pertanyaannya. Tapi jawabannya Rasulullah enggak hanya semata-mata boleh itu enggak. Tapi apa? Rasulullah mengatakan huwa tahuru ma'uhu. Air laut itu airnya suci dan mensucikan. Paham ya? Suci dan mensucikan. Al-hillu maitatuhu. Bangkai hewan lautan itu halal. Ini bangkai mana maksudnya? Bangkai darat dibuang ke lautan halal atau enggak? Eh, kalau bangkai darat dibuang ke lautan halal enggak? Tapi kan sudah di laut. Nah, yang dimaksudnya adalah adalah bangkai hewan laut yang asli hidupnya di laut. Namanya bangkai ikan. Kalau misalkan ada babi laut halal enggak babi laut? Eh? Babi laut halal enggak? Eh? Babi laut halal enggak? Halal enggak? Anjing laut? Halal ya, kembali ke hukum globalnya ini. Nah, karena hewan laut kecuali jadi kaidahnya na'am barakallahu fikum eh, jami' hayawanil bahr halalun illa mayadur atas maknanya itu. Semua hewan-hewan laut itu halal kecuali membahayakan. Kalau yang membahayakan haram. Haramnya karena bukan semata-mata hewan laut tapi karena membahayakannya. Misalkan mungkin hewan yang apa itu yang ngeri sekali yang keluar tintanya yang tintanya racun atau misalkan itu kalau misalkan berbahaya enggak boleh dimakan. Paham ya? Nah, tapi kalau misalkan hewan-hewan yang walaupun babi laut, anjing laut enggak membahayakan, kembali ke hukum global, al-hillu maitatuhu. Halal bangkainya. Sekarang pertanyaannya, bangkai apa yang bangkai darat tapi tetap halal? Bangkai darat tapi halal. Belalang dan kupu-kupu. <laughs> Belalang kupu-kupu. Belalang dan Belalang dan semut, serangga, kalah, anak kecoa ini, bagaimana? Yang tidak membahayakan. Cita, yang mahal darahnya juga. Belalang dan kupu-kupu, eh? Ular. Ulat. Ulat yang ada di pohon-pohonnya halal dan ikan. Apakah semua ikan hewan laut? Semua ikan hewan laut enggak? Enggak, ada ikan darat ada kan? Ikan darat itu maksudnya ikan di sungai-sungai itu, paham ya? Itu dimasukkan dalam, kategori daratan. Paham ya? Jadi hewan darat sebutan para ulama itu na barakallahu fikum, na'am karena ada ma'ul bahar ada ma'ul bari. Air lautan dan air daratan. Air daratan maksudnya air, air sungai seperti ini. Paham ya? Nah, itu masuk dalam kategori semua ikan halal, mau yang di lautan atau di daratan halal. Bangkainya yang hidupnya pun halal, tapi kan nggak mungkin dimakan hidup-hidup. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian belalang halal juga. Belalang yang bagaimana nih? Yang tidak membahayakan. Karena tidak semua belalang itu enak dimakan. Ada belalang yang warnanya kadang ngeri dan kalau antum makan antum bisa katakan secara bahasa Jawanya biduren. Biduren itu guatel. Paham ya? Hati-hati enggak sembarangan ya. Nah, kalau belalang-belalang yang enggak membahayakan halal. Itu hewan darat yang tetap halal. Naam. Bangkainya juga. Fala yajuzu hatfu qawlihi huwa tahuru ma'hu. Di sini enggak boleh membuang ucapan Rasulullah huwa tahuru ma'hu. Karena belum sempurna. Li'anal hadis jaa min ajlih. Karena hadis itu datang benar-benar karena apa? Dalam rangka penyebutan lafaz tersebut. Wa huwal maqsud bil hadis itu yang diinginkan dalam hadis. Coba perhatikan baik-baik hadisnya apa? Pertanyaan, apakah boleh kita berwuduk dengan air laut? Kalau cuma sampai situ tuh boleh enggak diputus? Gitu tuh ah, putus boleh nggak? Enggak boleh, harus sebutkan setelahnya. Karena intinya lafaznya Rasulullah setelahnya itu. Kata Rasulullah apa? Huwat tahuru ma'hu. Itu yang inti. Untuk jawaban apa? Jawaban pertanyaan tadi, apakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Rasulullah mengatakan air laut itu suci. Rasulullah enggak mengatakan boleh itu enggak. Orang langsung memahami dari Lafal itu bahwasanya yang namanya suci mensucikan kalau air laut. Paham ya? Nah, seperti itu ya. Karena tidak semua suci itu mensucikan. Tidak semua air suci mensucikan. Contohnya apa? Air yang suci tapi tidak mensucikan. Eh? Air kopi, air Nescafe, paham ya? Air susu, eh? air Milo. Suci enggak itu? Tapi enggak mensucikan. Antum wudu dengan itu ya enggak diperbolehkan karena apa? justru nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, berdatangannya tentara-tentara semut. Paham ya? Seperti itu. Yang jelas apa barakallahu fikum, nam jangan sampai keliru. Ini harus sebutan total semuanya karena intinya syahidnya hadisnya apa? Jawaban Rasulullah at-tahuru ma'uhu al hilu maitatuhu. Kan mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kami sedang melakukan perjalanan di atas laut." Nah, berlayar di atas laut. Kami tidak membawa air kecuali sedikit. Kalau kami wudhu dengan air tersebut, kami haus kata mereka. Apakah boleh kami wudhu dengan air lautan? Apa jawaban Rasulullah? Ha? Rasulullah mengatakan apa? Naam huwa tahuru ma'uhu al hilu maitatuhu. Ya lautan itu airnya suci dan halal bangkai-bangkainya. Apa maksudnya ya? Menunjukkan bahasanya. jawaban yang simple, pendek ini dikenal dengan jawami ul kalim. Dikenal dengan apa? Jawami ul kalim. Jawabannya pendek, singkat, padat tapi maknanya luas. Antum lihat syarahnya aja. Hadis ini tak syarahnya itu panjang lebar mengenai ucapan at-tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Keluar dari ucapan itu sudah banyak kaidah-kaidah. Semua hewan lautan halal kecuali yang membahayakan. Bangkainya juga halal. Asalkan itu bangkai benar-benar hewan lautan. Kalau hewan darat dibuang ke lautan, maka bangkainya apa? Hah? Enggak halal haram. Paham ya? Nah, karena hukum asal bangkai itu apa hukum asalnya? Haram kecuali yang dikecualikan ini karena Allah Taala berfirman innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li khairillah hanya saja Allah Taala mengharamkan pada kalian apa bangkai darah daging babi dan hewan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala darah juga haram ya nah hati-hati terkadang ada orang yang jualan itu di pinggir jalan nah jualan darah Darah ayam itu. Jadi kalau anda beli ayam, darahnya ditampung di sebuah mangkok atau panci, digoreng oleh mereka nanti kalau sudah kental itu. Pernah anu pernah tahu? Pernah tahu kayak gitu? Itu di Jawa bisa dikatakan dulu banyak yang jualan. Kalau di luar Jawa nggak tahu, itu haram hukumnya. Eh, namanya apa namanya? Pernah lihat antum? Namanya apa? Sarden. Nah, namanya macam-macam. Yang yang yang penting atau yang jelas